Alhamdulillah hari ini saya bisa berjumpa subhanallah masih seperti yang dulu namun lebih besar. Eh uh, Kalau tadi pembawa acara atau telah menyampaikan ada yang heran. Maka yang termasuk heran adalah saya. Kenapa keluarga mungil? nampaknya ini adalah sebuah peta pikiran gambaran tentang kondisi panitia. Panitia nampaknya orang-orang yang bertakwa semuanya. Termasuk orang-orang yang takut pada istri yang sudah tua. Karena itulah judulnya keluarga mungil. Sehingga takut untuk menjadi keluarga besar. Padahal pemerintah kita menggalakkan keluarga besar yang berencana. Jadi yang pertama heran saya kok judulnya keluarga mungil. Kenapa tidak keluarga bahagia saja gitu loh. Sehingga ada kesan bahwa sebetulnya keluarga mungil itu susah bahagia. Makanya perlu dibuat kajian agar bisa bahagia. Ada kesan kalau kita pelajari bahasa, kita akan mendapatkan kenapa temanya keluarga mungil bahagia. Terkesan antara mungil dan bahagia itu adalah sesuatu yang harus digabungkan. Tadinya terpisah. Karena adalah kajian ini. Ini adalah sebuah gambaran. Karena itu kalau kita ber, berbicara, berbahasa, hati-hati. Ya. Sehingga tidak timbul kesan negatif. Keluarga mungil, bahagia, kesannya apa? Mafhum mukhalafahnya dalam bahasa Arab berarti keluarga kecil selama ini kurang bahagia atau bahkan tidak bahagia sehingga perlu diadakan acara semacam ini agar walaupun mungil bisa bahagia. Ehodahibai, Kalau kita berbicara tentang rumah tangga maka saya pertama kali orang yang malu karena di tengah-tengah kita ada orang yang lebih lama menikah dibanding saya. Sehingga seharusnya saya yang banyak menimba pengalaman. Karena ketahuilah Pak, urusan bahagia, urusan keluarga itu bukan hanya teori, bukan hanya dalil. Tapi juga dipengaruhi oleh asam garam kehidupan, pengalaman dalam hidup. Karena itu, saya sangat mengharapkan di majelis ini terutama dari bapak-bapak kita yang telah kenyang dengan asam kehidupan, asam garam kehidupan berumah tangga, memberikan masukan, kritik, saran. Saya sangat senang sekali mendapatkan itu. Karena saya juga masih butuh, Pak. Saya masih ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga karena saya butuh pengalaman. Saya tidak ingin mengulang kegagalan Bapak, tapi saya ingin mendapatkan pengalaman keberhasilan Bapak. Karena itulah uh, saya hadir di sini untuk bertukar pengalaman salah satunya. Kita berbicara tentang rumah tangga. Pertama kali yang terbayang dalam rumah tangga adalah suami dan istri. Namun ketahuilah bahwa seiring berjalannya waktu yang kemarin yang terbayang di kalangan, di kalangan pemuda di saat kita masih muda terbayang adalah seorang wanita cantik atau seorang pria yang tampan. sering berjalan waktu semuanya itu akan sirna. Semuanya itu akan terlupakan. Wanita cantik itu akan hilang, lelaki yang tampan itu hilang. Yang ada siapa? Yang ada dalam pikiran kita adalah anak-anak. Silahkan tanya kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Istri itu sudah tidak begitu diingat yang diingat adalah anak-anak. Suatu hari ini pengalaman pribadi saya, Pak. Sepulang saya dari keluar kota seperti saat ini, ketika pulang pertama kali saya masuk ke rumah, saya masuk ke kamar anak saya, saya melihat anak saya yang tidur, ada yang malang, ada yang di pinggir kasur. Istri saya marah. Pertama datang yang dilihat anaknya. Saya cuma bisa menjawab, lah terus siapa yang mau dilihat? Katanya istrinya dulu katanya. Ini tengah malam pak. Saya pulang dari safar biasanya datang itu jam 2 malam. Itu pun istri cemburu. Kok yang pertama kali dibuka kamar, anaknya yang dilihat dicium pertama kali, anaknya. Subhanallah, heran saya. Tapi itulah kenyataan. Kalau tidak percaya silahkan tanya kepada bapak kepada ibu ketika sedang safar, siapakah pertama kali yang ada di pikirannya? Siapakah yang paling sering diingat? Suaminya kah? Istrinya kah? Atau anaknya? Saya yakin 99% yang paling sering diingat adalah anaknya. Bukan demikian, Pak? Saya kalau demikian itu faktanya, saya ingin bertanya. Semboyan yang ada di masyarakat, terutama di kalangan pemuda, sehidup semati, katanya cintanya sehidup dan semati. Subhanallah, belum mati saja sudah tidak ingat, Pak. Sudah mulai dilupakan. Karena itulah dalam rumah tangga, kita harus bisa membedakan antara sebuah lamunan. Sebuah hayalan dengan fakta. Dengan fakta. Bisa jadi seorang laki-laki pemuda akan memiliki hayalan lamunan tentang kriteria calon istri yang dia idamkan. Namun ketahuilah dan percayalah bahwa kalau saudara mendeskripsikan, menulis hayalan tentang wanita idaman yang Anda inginkan, silahkan ditulis. Yang belum menikah silahkan ditulis. Dan yang sudah menikah silahkan diingat kembali dulu. Pengennya itu ketemu mendapatkan istri yang demikian, demikian, demikian. Silahkan ditulis. Dan sekarang yang istrinya pun demikian, yang wanita. Silahkan didata inginnya punya suami yang satu, dua, tiga kriterianya. Bagi yang sudah menikah silakan dilihatin suaminya ketika tidur. Suaminya kok tidak sesuai dengan daftar, dibuat checklist. Suami pun demikian, silakan diam-diam saja. Jujur dengan diri sendiri, belajar jujur dengan diri sendiri. Hayalan yang dulu pernah terbayang di nalar kita, di otak kita. Saya ingin dapat wanita yang putih semampai hidungnya mancung tinggi, rambutnya ini dan itu pinter masak. Masya Allah, semua serba ada. Silahkan buat daftarnya, kemudian checklist. Ada berapa yang terpenuhi? Jangan-jangan terakhirnya akan kesimpulan setelah checklist semuanya ya apa boleh buat kalau bahasa orang Jawa wis kadung, telanjur. Mau dibuat apa? Dibuang sayang dipakai kok tidak sesuai kriteria. Ada lagi yang berkata cari gantinya takut, tidak diganti kok tidak sesuai dengan cita-cita. Bagaimana ini? Akhirnya mulailah kasak kusuk kalau bapak-bapak, suami biasa kumpul, ketika kumpul ya sudahlah. Yang dibicarakan, wah kalau itu ada gadis sana oh, cantik loh, bagus gini gini gini sebutlah kriteria. Kawin lagi, pengen dua. Kenapa? Ternyata yang pertama belum sesuai dengan daftar yang dia buat. Istri tidak seperti itu. Kaum wanita ketika kumpul Hobinya sekarang membuat daftar kejelekan suami. Kalau suami saya itu gini loh bu, dia itu kalau tidur ngorok, kalau mandinya seminggu kadang dua kali, kadang pelit, kadang tidak perhatian. Hobinya itu yang dibicarakan adalah kekurangan suaminya. Kaum laki-laki yang dibicarakan hobinya, ya itu ada loh, akhwat hafizah, akhlaknya bagus, cantik, masih muda, Sweet Seventeen. Wah, masya Allah, itu pembicaraan kaum laki-laki. Kenapa? Itu adalah pengakuan terselubung, Pak, bahwa ada kekecewaan. Apa yang dulu pernah dia hayalkan tentang wanita yang dia idamkan ternyata tidak semua ada pada istrinya bahkan yang ada hanya satu dua selebihnya Cuman tinggal hayalan impian. Nah, kalau kondisi ini kita biarkan, kalau kondisi semacam ini terus kita biarkan, maka seumur hidup kita akan hidup dalam kekecewaan. Suami kecewa dengan istri, istri pun kecewa dengan suami. Karena itu jangan heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kondisi wanita yang merasa kecewa dengan suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, Dakhatun nar. Fara'aitu akthara ahliha kun Atau minan nisa. Aku masuk ke dalam neraka. Diberi kesempatan untuk melihat neraka. Aku dapatkan kebanyakan penghuni neraka itu dari kaum wanita. Maka para wanita kala itu bertanya, Walima ya Rasulullah, kenapa kok kebanyakan penghuni neraka dari wanita. Apa salahnya kaum wanita? Rasulullah SAW memberikan klarifikasi. Yakfurnal ashir. Karena kaum wanita itu paling mudah mengingkari, meremehkan kebaikan suaminya. Kemudian Nabi SAW mencontohkan. Kalaulah kalian berbuat baik kepada kaum wanita, ad-dahra setahun penuh. Kemudian dia melihat kejelekan sekali saja. Maka kaum wanita paling mudah mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan suami mbak peduli sedikit saja katanya. Kaum wanita paling gampang mengatakan coba kaum laki-laki ini Peduli sedikit saja kepada istrinya, perhatian sedikit saja subhanallah. Selama ini yang memperhatikan siapa, Pak? Kaum wanita paling gampang mengatakan suami ini tidak tahu perasaan istri-istrinya. Masya Allah. Justru karena tahu kaum laki-laki tahu perasaan istrinya, makanya suami pulang ke rumah. Coba kalau suaminya tidak tahu perasaan, dia tidak akan pulang ke rumah. Walau demikian, istri masih bilang, laki-laki memang kayak gitu. Nggak tahu perasaan kaum wanita deh pokoknya. Inilah. Dan kaum laki-laki jangan tertawa pak. Sama. Jangan dikira menang. Sama pak. Kaum laki-laki, apalagi yang dompetnya semakin tebal, semakin hari semakin tebal, Dulu nikah, lulus kuliah, belum punya apa-apa, Pak. Kata orang, belum punya apa-apa, belum jadi siapa-siapa, belum jadi apa-apa. Belum menjabat apa-apa, baru lulus kuliah. Setelah jadi apa-apa, punya apa-apa, sudah mulailah berbuat apa-apa. Kaum suami merasa apa? segmennya semakin bagus. Nilai jualnya semakin laku. apa? Dulu lulus kuliah ya, baru magang kerja. Dapatnya itu. Sekarang ternyata sudah jadi pegawai negeri PNS bahkan sudah menjadi kepala bagian mulai banyak duitnya. Sekarang sudah jadi pengusaha kemarin naik motor sekarang sudah pakai Mercy. Mulailah daya tawar laki-laki naik. Mulailah mulai berbuat apa-apa itu. Kaum suami akan mengatakan, istriku, aduh sayang. Saya sekarang sebetulnya bisa loh dapat anaknya Pak Sana itu katanya. Sekarang bisa. Tapi istriku itu Masya Allah. Hmm, saya ini yang seperti ini masa dapatnya seperti itu. Padahal kemarin Dapat itu tuh sudah luar biasa. Dibujuk rayunya sudah Masya Allah. Sekarang dengan mudahnya laki-laki mengatakan, kenapa ndak dapat itu saya? Karena itu Rasulullah mengatakan, dengar wahai kaum laki-laki. Rasulullah SAW menyatakan, la yafruk mu'minun mu'minah. Tidak pantas, tidak etis tidak pantas bagi seorang mukmin, orang yang beriman, yafruk meremehkan, mencibirkan, memandang sebelah mata seorang wanita dalam maksudnya adalah istrinya. Kata Nabi, fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Ketahuilah, siapapun istrimu, seburuk apapun perangainya, tapi percayalah dia pasti punya nilai positif, punya nilai lebihnya. Namun itulah ketika ego berbicara. Ketika ego berbicara hanya dilihat sisi negatif dan kekurangan istrinya. Kalau ada kekurangan istrinya, satu, dua, tiga, sepuluh, maka itulah yang diingat-ingat lupa bahwa istrinya punya nilai lebih. Istrinya punya kelebihan. Radhiya minha akhar. Pasti ada dalam diri istrinya itu kelebihan yang kalau dia ingat pasti dia akan suka dengan kelebihan itu. Coba ingat memori dulu ketika lulus sekolah belum jadi apa-apa. Bukankah Kala itu kita bersyukur lamaran kita diterima. Alhamdulillah diterima oleh Pak Fulan dinikahkan dengan anaknya. Padahal siapa saya waktu itu lulus sekolah belum punya apa-apa kayak diterima lamarannya. Jangan sekarang mentang-mentang setelah punya apa-apa akhirnya merasa bisa berbuat apa saja. Bisa melamar anaknya siapa saja. Jangan. Ingat kepercayaan dulu. Ketika antum belum jadi siapa-siapa, belum punya apa-apa. Dia menerima dengan segala keterbatasan yang Anda punya. Ini adalah nilai lebih. Ini adalah cermin dari kesetiaan. Jangan tergoda dengan wanita yang menerima lamaran Anda tatkala Anda sudah punya segala-galanya. Punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, punya uh, macam-macam Kenapa? Bisa jadi dia menerima lamaran hanya karena menanti uangnya, materinya, hartanya, kedudukannya, bukan karena Anda. Karena itu berimbang laki-laki dan wanita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hubungan ideal. Bagaimanakah idealnya kita membangun rumah tangga? Allah Subhanahu wa taala menyatakan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walir rijali alaihinna darajah Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna bagi kaum wanita walahunna mithlul ladzi alaihin bagi kaum wanita memiliki hak kaum wanita memiliki hak yang setimpal yang sebanding senilai dengan tugas dan kewajibannya walahun namithlul ladzi alaihin mereka punya hak hak itu sebanding dengan kewajibannya walir rijali alaihin darajah namun ingat seharusnya kaum laki-laki memiliki kelebihan dibanding istrinya bisa kelebihan fisik, bisa kelebihan harta, bisa kelebihan sifat, bisa kelebihan iman. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu suatu hari didapatkan oleh sebagian muridnya berdandan memakai pakaian yang bagus, bersolek, berpenampilan rapih maka ditegur, "Wa ant wahai Abdullah bin Abbas, engkau pun masih berdandan?" Ulama sepupunya Nabi kok masih dandan? Mau nyari apa? Seperti zaman sekarang, Pak Ustadz kok dandan? Genit Ustadznya. Abdullah bin Abbas berdandan. Memakai pakaian yang bagus. Ketika ditegur beliau memberikan satu alasan. Andai kaum suami melakukan hal yang sama saat ini. Andai kaum laki-laki melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Niscaya keharmonisan dalam rumah tangga itu akan terwujud. Beliau mengatakan alasan beliau berdandan ini atazayyanu linisai kama uhibbu an Aku tuh senang untuk berdandan di hadapan istriku. Sebagaimana aku senang bila istriku berdandan di hadapanku. Aku senang untuk tampil menawan di hadapan istriku sebagaimana aku senang bila istriku tampil menawan di hadapanku. Wala uhibbu an astanzif. Namun demikian Aku tidak ingin Aku tidak ingin menuntut semua hakku atas istriku. Aku ingin bahkan memaafkan sebagiannya karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walirrijali alaihinna darajah. Kaum laki-laki punya tingkatan satu tingkat lebih tinggi dibanding wanita. Abdullah bin Abbas berdalilkan dengan ayat ini bahwa sudah sepatutnya kaum laki-laki terus senantiasa menghutangkan budi, memiliki nilai lebih dibanding istrinya, lebih dalam kesabarannya, lebih dalam ilmunya, lebih dalam hal hak-haknya yang sebagian dia maafkan, lebih dalam masalah ketakwaannya. Walirijali alaihinna darajah. Karena memang itulah laki-laki harus memiliki nilai lebih dibanding wanita. Coba dibayangkan Pak, ketika Bapak sekarang sudah punya kedudukan, punya harta, punya macam-macam. Sehingga merasa bahwa sebetulnya saya bisa mendapatkan istri yang lebih cantik, lebih muda, lebih macam-macam. Pandai masak, pandai ini dan pandai itu. Saya sebetulnya bisa mendapatkan yang lebih bagus, lebih ini dan lebih itu. Coba bayangkan, andai istri bapak itulah yang punya nilai lebih. Istrinya lebih cantik, istrinya lebih kaya, istrinya lebih pandai, istrinya lebih muda, istrinya lebih punya kedudukan. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkinkah bapak akan dihormati oleh istrinya? Bisa jadi sebaliknya diremehkan Percayalah, kalau bapak sebagai kaum laki-laki ingin dihormati, maka bapak harus punya nilai lebih dalam banyak hal. Kekuatan harus lebih kuat dibanding istrinya. Ketika belanja air galon, jangan bilang, ayo bu angkatlah bu, bapak sudah loyo nih. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh istrinya? Kalau dalam urusan kekuatan fisik, istrinya lebih kuat Kira-kira apa yang akan terjadi? Dalam keberanian ketika ada yang ngetok pintu dengan keras, ayo Bu, Ibu aja yang buka lah, Bapak takut. Kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Kalau urusan belanja, Bu, kok ndak masak hari ini? Ya, karena ibu sudah makan tadi makan di luar pulang dari tempat kerja. Lah bapak kenapa tidak makan? Tidak punya uang bu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkinkah bapak akan dihormati? Jangan memandang nilai lebih sebagai laki-laki. Kemudian, oh berarti saya harus bisa lebih dapat, uh, bisa lebih dapat lebih baik dibanding dia. Bukan. Memang bapak harus menjaga nilai lebih itu. Memang laki-laki harus lebih dibanding istrinya dalam banyak hal, dalam masalah ilmu, dalam masalah harta, kekuatan fisik dan banyak hal. Laki-laki harus punya nilai lebih. Jangan sampai laki-laki kalah dari istrinya. Jangan sampai ketika ada masalah kita bertanya kepada istri, "Bu, hukumnya gimana sih?" Nanti dijawab oleh istrinya, "Pak, lo kemarin kan sudah dijelaskan sama ustadz Bapak kok tidak paham-paham sih?" Kira-kira seperti apa perasaan Bapak ketika istrinya bilang, "Loh Bapak kok tidak paham-paham saya jadi sudah paham, Bapak tidak paham?" Apa tidak merasa rendah Bapak dikatakan seperti itu? Namun Bapak akan merasa tersanjung ketika istri berkata, "Pak, ini hukumnya gimana sih?" Kata bapak, lo kemarin kan sudah dijelaskan. Iya pak, tapi belum paham. Kemudian bapak bisa memahamkan, bisa menjelaskan. Bapak akan merasa bangga. Oh, saya suami. Istri pun merasa, oh ya suamiku Masya Allah. Akan keharmonisan dalam rumah tangga terwujud. Akhwatul hebai. Laki-laki memang harus lebih dibanding wanita. Namun bukan berarti bukan berarti laki-laki punya wewenang untuk menindas, untuk memaksa, untuk menghinakan, untuk menguat, menggunakan kekuatannya guna menundukkan wanita tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "La tastaqimu lakal mar'atu ala khaliqatin wahidah." Ketahuilah Engkau tidak mungkin mendapatkan istrimu itu senantiasa atau memiliki khaliqah wahidah. Memiliki sifat seperti laki-laki, komitmen, tanggung jawab, pemberani tidak mungkin. Bahkan wanita itu karakternya cengeng, mudah lupa, mudah tidak paham dan lain sebagainya emosional. Itulah wanita. Itulah wanita memang seperti itu. La tastaqimu mulaka ala khaliqatin wahidah. Dia tidak mungkin bisa seperti laki-laki sehingga tegar, berani, komitmen, konsisten dengan sebuah prinsipnya. Wanita tidak demikian. Wanita memang cengeng. Wanita memang lembut. Wanita memang emosional, wanita memang pemarah, itulah wanita. Namun apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, in tukimha katanya taksiruha kalau engkau ingin wanita itu seperti laki-laki lurus lempeng tidak berubah-ubah tidak berganti-ganti monoton laki-laki biasanya monoton kalau sudah pakai baju itu aja maunya itu laki-laki kalau laki-laki sudah suka sarungnya Ya itu terus dipakai. Bajunya itu terus dipakai. Tapi wanita tidak. Wanita hobi dengan model, muncul model baru beli lagi. Pak, itu baju sudah lama, Pak. Beli lagi, Pak ya. Besok Pak masaknya sudah itu-itu aja tempe tahu terus pak bosen Pak ganti ayam. Sudah dapat ayam Pak ganti lagi daging sapi lah pak ganti daging sapi daging terus pak ganti ikan pak terus itulah wanita tapi kalau laki-laki lihatlah kalau jajan pak lihatlah bapak ketika jajan pak mau makan apa pak ya menu yang seminggu lalu dimakan itulah yang dipesan hari ini tapi kalau wanita tidak akan berkata pak itu minggu kemarin udah makan itu kita beli yang lain itu wanita bosenan Wanita itu jenuh, mudah jenuh, mudah bosan, mudah putus asa. Itulah wanita. Itu wanita. Kalau kita ingin jadikan wanita istri kita itu komitmen satu lurus seperti laki-laki, maka apa yang terjadi? kasar tahan, engkau pasti akan mematahkannya. Wa kasruha Pecahnya wanita itu adalah perceraiannya. Kenapa demikian? in hiya illa kadilai wanita itu tak ubahnya bagikan tulang rusuk yang tidak pernah lurus tidak ada di dunia ini tulang rusuk yang lurus itulah wanita itulah wanita tidak ada wanita yang lurus monoton gitu tidak ada tapi kalau laki-laki monoton banyak wanita jarang karena itulah lihat model pakaian di luar Modelnya laki-laki ya gitu-gitu aja Pak, nggak ganti Tapi lihat pakaian wanita, masya Allah, sebulan di pasar bisa muncul 100 model pakaian. Tapi laki-laki, ya puluhan tahun bajunya ya gitu-gitu saja, baju koko ya gitu-gitu, hemnya gitu-gitu, tidak akan diganti. Tapi lihat pakaian wanita, model-model bunganya yang di pojok sini, dipindah ke belakang, pindah ke depan, ganti-ganti wanita. Itulah wanita, memang seperti itu. Kalau kita ingin jadikan wanita kita, istri kita monoton, pasti tidak akan lama rumah tangga kita. Tidak akan bertahan lama. Namun kata Nabi selanjutnya, Enistam tak tabiha. Namun kalau engkau ingin bersenang-senang dengan wanita, ingin bahagia dengan wanita, istamta'ta tak wa fiha awaj. Maka engkau bisa senang, engkau bisa bahagia dengan mereka. Tapi ingat, wanita itu bengkok. Tidak mungkin monoton, tidak mungkin lurus. Wanita pasti dengan sifatnya, dengan kecengengannya, dengan karakternya yang ingin berubah-ubah, dengan sifatnya yang mudah bosan dan lain sebagainya. Karena itu iman memahami karakter masing-masing. Ini adalah salah satu modal utama. Salah satu modal utama kita untuk bisa menggapai rumah tangga bahagia. Siapakah pasangan hidup kita? Banyak permasalahan dalam rumah tangga muncul karena adanya sifat atau adanya perilaku memaksakan kehendak. Laki-laki ingin istrinya seperti laki-laki Suami ingin, Allah perempuan ini gitu aja minta bantuan suaminya. Subhanallah. Itulah wanita, Pak. Tapi Bapak akan sengsara ketika istri Bapak tidak lagi pernah meminta bantuan kepada Bapak. Ketika istri Bapak betul-betul mandiri, uang sendiri, baju beli sendiri, makanan beli sendiri, semuanya sendiri, Bapak akan sengsara. Sebagaimana istri akan menderita ketika suaminya sudah seperti istrinya. Masak sendiri, nyuci ya sendiri, nyetrikannya lebih rapi dibanding suami istrinya. Kalau masak lebih lezat suaminya dibanding istrinya. Kalau nyapu lebih bersih suaminya dibanding istrinya. Ngurus anaknya lebih pinter, istrinya pasti akan menderita di rumah itu. Kenapa? Karena suami mengatakan istrinya tidak bisa apa-apa, tidak ada gunanya. Karena itulah kekuatan iman. Syarat pertama untuk bisa menggapai rumah tangga yang harmonis adalah kenalilah siapa pasangan hidup Anda. Kalau Anda adalah laki-laki, maka percayalah pasangan hidup Anda itu adalah wanita. Dan kalau Anda ingin bahagia, maka milikilah wanita yang benar-benar wanita. Jangan wanita setengah pria betul-betul wanita. Wanita yang betul-betul wanita. Kalau wanita setengah pria, bahaya pak. Suaranya, bu, di mana sih ibu ini? Ya pak, bentar pak. Ibu kan lagi masak. Bapaknya lebih lembut suaranya. Itu loh wanita setengah pria. Ketika ditanya, bu, Rambutnya kok pendek sekali? Iya, Pak. bapak Bapak ini tidak tahu model zaman sekarang sudah emansipasi kan? Masya Allah. Wanita memang harus berbeda dengan pria. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bahagia dalam rumah tangga, kita harus memahami siapakah pasangan hidup kita. Dan bagaimanakah kriteria pasangan hidup kita yang ideal? Laki-laki bagaimanakah idealnya laki-laki? Wanita bagaimanakah idealnya wanita? Jangan pernah mencari wanita yang tidak punya kekurangan karena tidak ada di dunia ini. Wanita pasti ada kekurangan. Banyak dari kita yang berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tungkahul mar'atu arba. Wanita itu dinikahi karena empat alasan yang pertama lima liha karena hartanya. Wali jamaliha karena kecantikannya. Wali hasabiha karena kedudukannya. Wali diniha karena agamanya. Banyak dari orang yang salah memahami hadis ini. Ketahuilah, hadis ini bukanlah anjuran Nabi tidak menganjurkan kita untuk mencari wanita yang kaya, cantik, punya kedudukan dan agamanya bagus. Bukan seperti itu. Hadis ini hanya menceritakan fakta di lapangan bahwa di lapangan ada orang menikah hanya karena kecantikannya, ada yang menikah karena kedudukannya, ada yang menikah karena apa? hartanya dan ada yang menikah karena agamanya. Kalau harus memilih, maka pilihlah yang agamanya, yang agamanya baik. Nabi tidak menganjurkan, carilah yang punya kriteria empat. Karena itu tidak ada di dunia. Itu tidak ada di dunia, Pak. Yang cantik, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, anaknya raja, kemudian agamanya bagus, itu makhluk langka, sudah tidak ada, Pak. Kalaupun ada sudah diawetkan. Dan kalaupun ada, Bapak sudah ketinggalan zaman. Bukan Bapak yang akan mencari, bukan antum yang dapat, orang lain. Karena yang lebih ganteng dari antum banyak. Lebih banyak uangnya, banyak. Lebih tinggi kedudukannya, banyak Kok mimpi antum yang dapat? Kalau ada wanita yang punya empat kriteria ini ketahuilah itu sudah habis stoknya pak. Sudah diperebutkan oleh banyak orang. Sudah ketinggalan kereta kita kalau mencari yang empat-empatnya ada. Cantik, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, agamanya luar biasa. Itu di mana adanya pak? Hadis ini hanya menceritakan fakta di masyarakat. Inilah fakta yang ada. Nikah karena kecantikan, nikah karena kedudukan, nikah karena harta, ada yang nikah karena agama. Nah, bagaimana sikap kita? Carilah wanita yang agamanya fadfar bidati din. Carilah agamanya yang baik. Walau kurang cantik, walau orang miskin, walau tidak punya kedudukan. Karena disinilah letak kebahagiaan rumah tangga dengan agama. Dalam riwayat lain walaupun riwayatnya lemah, la ada lima limaliha, jangan kau nikahi wanita karena hartanya. Fa'asa maluha an yudghiyaha, bisa jadi hartanya itu menjadikan dia sombong. Dan jangan kau nikahi wanita karena kecantikannya, lijamaliha, karena kecantikannya bisa jadi fa'asa jamalu an yudghiyaha. Bisa jadi kecantikannya itu menjadikan dia congkak dan angkuh. Dalam pepatah orang Jawa mengatakan bucu ayu abot sanggane, Pak. Itu semakna dengan hadis tadi. Punya istri cantik itu bebannya berat. Ditunggui ya masalah, ditinggal ya masalah. Ditunggui minta pak make upnya kurang udah habis pak Bajunya ini dan itu Kalau ditinggal Tetangganya banyak yang goda Banyak yang pengen Banyak yang mengatakan ku tunggu jandamu Hati-hati Tapi kalau kita menikah karena agama Akhlaknya baik ak Imannya baik Ditinggal ya tidak masalah, ditunggu ya semakin indah. Itulah kalau kita menikah karena agama. Nah, sebagian pemuda salah memahami hadis ini. Mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita mencari wanita yang punya empat kriteria. Ini salah faham. Ini salah faham karena yang memiliki empat ini adalah makhluk langka dan sudah habis. Rasulullah SAW bersabda, la minar rijali kathir. Laki-laki yang berhasil mencapai tingkat kesempurnaan itu banyak. Ya cakep, uangnya banyak, agamanya bagus itu banyak Pak. Punya kedudukan banyak. Punya empat ini banyak insya Allah. Walam yakmul minan nisa'i illa asya imra'atu fir'aun wa maryam ibnati Imran wa fadlu Aisyah ala sairi an-nisa ka fadli tarid ala sairi ta'am. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Katanya, laki-laki yang berhasil mencapai kesempurnaan itu banyak. Ya dia tampan, akidah imannya bagus, hartanya banyak, akhlaknya baik, kedudukannya tinggi. Insya Allah banyak pak. Karena kalau punya putri, jangan khawatir. Banyak yang punya empat ini pak, insya Allah. Cari, banyak insya Allah ketemu. Namun, kalau bapak mencari wanita, kata Nabi, walam yakful minan nisa. Adapun kalau dari wanita yang sampai sempurna itu yang disebutkan hanya tiga. Pertama, Asia sudah diambil Fir'aun. Sudah meninggal pak Kalah ketinggalan zaman Yang kedua Wa Maryam Maryam putrinya Imran Sudah meninggal dunia Dan tidak pengen punya suami Dan ketiga Nabi memberikan isyarat Dan kelebihan Aisyah Dibanding wanita-wanita lain Bagaikan sarid Bubur daging Sarid itu adalah makanan paling favorit di orang Arab zaman dahulu. Makanan paling lezat bubur daging. Sedangkan wanita wanita lain itu bagaikan makanan biasa. Ketinggalan zaman diambil oleh Nabi, Pak. Dan Aisyah yang sudah meninggal tidak ada duanya. Nah terus yang lainnya bagaimana? Yang lainnya adanya seperti kata Nabi, khuliqatil mar'atu min wanita itu diciptakan dari tulang rusuk wa inna a'waja ma a'laha dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas dan itulah dari tulang rusuk paling bengkok itulah dahulu ibu kita Hawa diciptakan sehingga karakter bengkok yang ada pada ibu Hawa itu terus terwarisi oleh kaum wanita karena itu jangan mimpi ada wanita yang sempurna lagi Pak Ya kalau cantik ya biasanya Tidak pinter masak Pak Sudah percaya sudah Kalau cantik itu biasanya Urusan rumah tangga ya harus segera cari pembantu Pak Jangan menanti dia menyelesaikan urusan rumah tangga Kalau cantik biasanya Pak ya harus dompetnya tebel Pak Bukan sekedar Makan nasi dia pak, makan hati juga pak wanita oh, cantik itu. Kalau sekedar makan nasi gampang urusannya pak, makan hati. Kenapa? Suaranya merdu pak. Dia tidak dimerdukan pun sudah merdu, cemburu. Aduh pula kok ngomongnya semerdu itu loh. Nah terus bagaimana pak ini suara aslinya? Beli ke tukang sayur merdu cemburu, Waduh istriku ke tukang sayur aja merdunya kayak gitu. Apa ndak sakit hati, Bapak? Punya istri cantik itu makan hati betul, Pak. Apalagi sudah cantik punya kedudukan sosial yang tinggi dikenal semua orang setiap orang lewatnya nyapa halo bu lewat assalamualaikum bu aduh ada orang salam pun sakit hati kita Orang salam kirim sakit hati. Dibicarakan sama bapak-bapak yang lain. Ya Allah, jadi bahan pembicaraan di tempat ronda. Beruntung ya Pak Ahmad itu punya istri fulanah cantiknya luar biasa. Dikuncing terus. Apalagi agamanya bagus, banyak yang belajar. Kalau sudah belajar, aduh. Pak hati-hati Pak, kalau punya istri guru ngaji, tidak punya waktu lagi ngurusin bapak. Dari pagi sampai sore ada saja yang datang. Akhirnya bapak menubuh saya itu punya istri kayak tidak punya istri saja. Pagi minum teh, minum kopi ya sendiri. Karena sejak pagi sudah ada ibu-ibu yang datang, bu tolong bu, saya punya masalah ini, masalah itu, bu ustazah. Sampai mau tidur pun teleponnya masih terus kita telepon nanya. Di mati Dimati telepon diketok pintunya Bu Ustazah. Tolong dong saya punya masalah ini bagaimana? Akhirnya bapak aduh punya istri ustazah itu memang masya Allah makan hati beneran. Disuruh belajar agama jadi masalah, tidak belajar agama masalah. Karena itu Nabi mengatakan walam yakmul minan nisa'i illa asya imratu imra, eh, Fir'aun wanita yang sempurna itu hanya ada tiga atau bahkan hanya empat menurut sebagian ulama yaitu yang keempatnya adalah Khadijah yang lainnya ya kurang lebih pak kalau tidak kurang ya kelebihan itu namanya kurang lebih jadi apa artinya kurang lebih ya cantik kurang cantik lebih kecantikan akhirnya malah tidak cantik pak karena kalau semuanya kelebihan itu jadi tidak bagus putih keputihan itu bahaya pak tinggi ketinggiannya masalah. Jadi itulah yang ada hanya kurang lebih. Kalau ndak kurang ya kelebihan. Itu yang ada. Jadi fahamilah siapa wanita. Kemudian diantara hal yang perlu kita pahami, ketahuilah Pak, setelah Bapak memahami siapakah wanita, maka Bapak harus bercermin sendiri. Siapakah laki-laki dan siapakah saya? Dengan kata lain, untuk apa sih saya itu menikah? Untuk apa sih saya itu menikah? Kalau Bapak bertanya, merenung, menikah itu untuk apa ya? Untuk dipamerkan, diceritakan loh saya itu punya istri cantik, diceritakan sana kemari. Ya Pak, tidak akan lama istri bapak akan dicuri orang. Kenapa? Salah bapak. Punya istri cantik diceritakan ke banyak orang. Akhirnya apa? Digoda orang. Kalau kita menikah untuk dibangga-banggakan, ketahuilah tidak akan lama istri bapak itu tua. Tidak akan lama akan segera berubah menjadi tua. Sudah tidak membanggakan lagi karena apa? Sudah tua istrinya. Sedangkan yang muda terus datang dan terus datang. Kalau kita menikah hanya karena ikut-ikutan, maka sengsara Pak. Nikah itu tidak gampang Pak. Tanggung jawab pekerjaannya banyak. Yang diurus banyak dalam rumah tangga itu. Kalau kita menikah hanya karena memenuhi kebutuhan syahwat maka syahwat kalau sudah tua ya sekarang lebih lah Pak. Tidurnya di sofa kok tidurnya di sofa terus Pak ya sudah tua Bu, Bu. Seperti itu. Untuk apa kita menikah? Kita harus bertanya, untuk apa saya menikah? Tanyalah. Kalau kita sudah tahu untuk apa menikah, kita akan tahu siapapun istri kita, maka tujuan kita itu terwujud. Kalau kita menikah sesuai dengan sunnah Nabi, kita menikah adalah untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam zina. Untuk melampiaskan syahwat kita. Ada tempat menyalurkan syahwat kita yang halal. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'asyarah syabab, Wahai kalangan pemuda, wahai anak muda, manistata istata'a minkumul ba'ah Siapapun dari kalian yang bisa mampu untuk menikah secara fisik dan secara materi. Falyatazawwaj, maka segera nikah. Kenapa menikah? Nabi memberikan alasannya. Dua alasan yang beliau utarakan. Kenapa Nabi SAW memotivasi ke pemuda untuk menikah? Ada dua alasan. Fa'innahu aghaddu lil basar. Karena kalau engkau menikah, engkau akan lebih bisa menundukkan pandanganmu. Tidak rakus. Tidak jelalatan kenapa? Ya eh, sudah nikah. Sudah tahu rasanya. Wa ahsanu lil farj dengan menikah maka kemaluanmu bisa terjaga, tidak engkau lampiaskan dengan cara-cara yang halal, eh, cara-cara yang haram. Dua dari tujuan nikah, inilah tujuan yang benar. Menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri agar tidak jelalatan. Sangat buruk sekali kalau laki-laki itu mata keranjang. Tahu mata keranjang Pak ya? Mata keranjang tahu? Biasanya kalau orang kampung dulu Pak, mencari rumput itu dengan keranjang. Mata keranjang itu tidak ada yang kecil Pak. Lubang keranjangnya itu pasti besar, besar karena untuk bawa rumput. Nah itulah mata keranjang kalau sudah diisi rumput-rumputnya itu mentol-mentol gitu loh Pak. Itulah gambarannya. Matanya besar sampai melotot. Itu gambaran orang yang tidak menikah. Sangat buruk sekali kalau tidak nikah akhirnya menjadi mata keranjang. Pelirik sana, pelirik sini, pelotot sana, pelotot sini. Ini sangat buruk sekali. Dan yang kedua tujuannya adalah agar kita bisa melampiaskan syahwat kita dengan cara-cara yang halal. Inilah tujuan utama dari menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum suami yang kadang kala lupa terperdaya dengan slogan iblis rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Ini perangkap setan sehingga walaupun sudah nikah kadang merasa iya itu masih muda, ih masya Allah itu masih cantik sekali dan lain sebagainya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida roa ahadukum tujibu." Kalau engkau melihat wanita yang memikat hatimu, sehingga menjadikan hatimu tertarik, merasa perlu untuk memandanginya, tergoda, maka apa solusinya? Fal jila ila ahli, segera pulang ke rumah. Falyarji ila ahli segera pulang ke istrinya fa inna ma'aha mithlul lati ma'aha karena istrinya punya seperti yang dia punya. Sama saja, Pak. Tidak ada bedanya dengan yang itu. Jadi kalau sudah sampai rumah akan diobati. Oh ya sudah, ya, ya sama rasanya. Inilah tujuan nikah. Nabi memberikan ala, dua alasan aghaddu basar lebih menjadikan kita mampu untuk menundukkan pandangan dan yang kedua kita bisa menjaga kemaluan kita kalau kita renungkan kita pikirkan siapapun istri kita dua hal ini bisa dua hal ini bisa terwujud kemudian alasan ketiga kita menikah adalah menikah bukan karena kecantikan pak karena kalaupun kita mendapatkan wanita cantik, percayalah kecantikannya tidak akan bisa menular. Hati-hati kalau sampai kecantikannya bisa nular, Pak. Ini bilang, waduh Pak Ahmad setelah nikah jadi cantik, tidak ganteng, bahaya Pak. Kalau kita menikah karena kecantikan, percayalah kecantikan tidak akan pernah menjadi milik kita. Tidak akan pernah berpindah. Namun sejak wanita itu kita miliki kecantikannya akan pudar dan akan hilang. Yang kemarin cantik sejak kita nikahi sedikit demi sedikit cantiknya itu hilang. Karena itu silahkan pulang nanti pak. Kata orang rembukan coba diskusi sesaat sama istrinya. Bu, coba diingat bu, ingatkan bapak Kapan terakhir Bapak bilang kepada Ibu, Bu, cantiknya Ibu ini? Terakhir kapan saya bilang seperti itu? Pernahkah Bapak bilang kepada istri, Bu, Masya Allah, Ibu ini awet cantik? Kapan terakhir dikatakan itu? Atau mengatakan, Bu, saya itu kok selalu rindu ya sama Ibu? Itu cuman dulu sebelum menikah. SMS-an atau teleponan atau kirim surat zaman dahulu, cantiknya kamu ini dan itu. Setelah nikah itu perlahan tapi pasti hilang semuanya. Karena kalau itu sudah nikahnya sudah lima tahun, kata cantikku, saya rindu, saya kangen, manisku itu sudah tidak ada ceritanya, Pak. Yang ada Bu, masakannya mana Bu? Kok belum jadi-jadi, Bapak sudah mau berangkat ini. Itulah yang tersisa. Dan kalaupun dihidangkan, ya taruh situ. Itu paling. Kalau diajak gandengan tangan, Pak, aduh, Bu, tua, Pak, Bu, malu sama tetangga apa kata orang nanti katanya. Masya Allah. Subhanallah, itulah kenyataan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu pelajaran bahwa Menikah itu sejatinya tujuannya dua tadi. Agar kita bisa menundukkan pandangan dan melampiaskan syahwat dengan cara yang halal. Kemudian yang ketiga adalah agar kita punya anak keturunan. Agar kita punya anak keturunan. Karena itu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kaum pemuda tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah nikailah wanita yang subur dan wanita yang penyayang. Karena aku senang ingin berbangga-bangga dengan para nabi, membanggakan jumlah umatku yang besar melebihi jumlah umat para nabi yang lainnya. Ketahuilah bahwa sejatinya yang kita butuhkan dalam pernikahan itu selain melampiaskan syahwat adalah dua hal yang disebutkan dalam hadis ini. Ingin mendapatkan anak keturunan Walud dan yang kedua adalah mendapatkan kasih sayang Wadud. Coba bayangkan, Pak. Kalau punya istri cantik, muda, tapi kereng kata orang, ganas galak, garang. Senang, Pak istri tidak punya wood, tidak punya kasih sayang, tidak punya kelembutan, galak sama suaminya, gampang marah, tentramkah rumah tangga bapak? Rumah tangga akan menjadi harmonis, menjadi indah ketika rumah tangga dihuni oleh seorang wanita yang wadud, wanita yang lembut dan penyayang. Wanita yang penuh kasih sayang kepada suami, penuh kasih sayang kepada anak-anak. Saya yakin. Saya bapak-bapak ini menjadi saksinya. Tapi kalau adik-adik ya semoga ini menjadi pengalaman. Ketika bapak pulang dari kerja capek badan sudah penat-penat semua. Pikiran puyeng gara-gara dimarahi oleh atasan, masalah mungkin nagih utang belum dibayar, pulang atau bahkan jualan rugi, itu pulang dalam kondisi penat semuanya. Badan penat, pikiran pusing. Tapi subhanallah ketika kita sampai di rumah, kita mendapatkan istri kita sedang melayani anak-anak. Sedang bercanda ria dengan anak-anak, mendidik anak-anak saya yakin semua itu akan hilang. Kenapa? Ketika kita melihat canda ria anak istri kita. Semuanya itu akan terabaikan, terlupakan. Dan semuanya akan berubah suasananya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman menceritakan bagaimanakah keluarga yang harmonis. Yang seharusnya kita wujudkan dalam rumah tangga kita. Allah menggambarkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wajah ala bainakum mawaddatan wa Dan di antara tanda keagungan Allah. Simak dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi" tanda keagungan Allah adalah diciptakannya pasangan hidup kalian. Litaskunu ilaiha agar kalian ketika pulang ke rumah agar kalian ketika berjumpa dengan istri kalian mendapatkan sakinah Sakinah dalam multidimensi. Dalam ayat yang Allah tidak sebutkan sakinah dalam apa? Sakinah itu artinya adalah ketenangan yang tadinya bergejolak, bergerak-gerak. Itu namanya harokah. Dalam bahasa Arab sakinah itu adalah didul harokah. Sukun itu artinya diam. Ketika bergerak ini namanya harokah atau ittirab. Lawan dari harokah itu adalah sukun. Karena dalam kalau kita belajar tajwid, ada huruf yang berharokat dan ada huruf yang sukun. Sukun itu diam, tidak berbunyi, tidak bergerak. Sedangkan harokat itu mengeluarkan bunyi atau bergerak. Allah menggambarkan di antara tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya pasangan hidup kalian agar kalian mendapatkan sakinah, agar kalian itu diam. Apanya yang diam? hatinya, ya, karena orang yang tentram itu akan diam hatinya, tenang. Syahwatnya, ya, karena siapapun istri saudara, istri bapak, kalau bapak sudah melampiaskan syahwat dengan istri, saya yakin tidak bisa lagi pak. Saya yakin walau ada wanita lain yang secantik apapun, Ayo Pak sekarang nikah juga dengan baru ini. Ya sudahlah jangan sekarang ya nanti malam lah istirahat dulu. Kenapa? Karena sudah sakinah. Syahwatnya sudah diam Pak. Sudah terlampiaskan diam. Itu salah satu tujuannya. Karena memang litas kunu ilaiha. Agar kalian itu mendapatkan sakinah. Agar kalian diam. Tidak lagi penasaran. Tidak lagi ingin karena sudah mendapatkan litas kuno ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagaimanakah agar rumah tangga agar kita betul-betul mendapatkan sakinah. Allah sebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah membekali kalian wahai pasangan suami dan istri dengan dua bekal. Mawaddah dan rahmah. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar dalam prosesi pernikahan saleh penghulu dibacakan. Tapi jarang dari kita yang mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa agar terwujudnya sakinah dalam rumah tangga, Allah gambarkan modalnya adalah dua, mawaddah dan rahmah. Para ulama ahli tafsir silakan rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir Tabari serta yang lainnya. Kita akan dapatkan apa arti mawaddah dan apa arti rahmah. Mawaddah itu artinya adalah mahabbah ditafsirkan oleh salah seorang ahli tafsir. yang ternyata Abdullah bin Abbas. Bahwa mawaddah itu adalah mahabbah. Adanya rasa cinta. Cinta namun tidak cukup. Sekedar cinta saja tanpa rahmah tidak cukup. Tidak mungkin rumah tangga kita sakinah kalau hanya ada rasa cinta. Sampai harus diiringi dengan rahmah dua hal yang harus kita sandingkan dalam rumah tangga kita. Mawadah dan ramah Mawadah artinya adalah mahabbah. Betul-betul ada rasa cinta dalam rumah tangga. Rumah tangga harus dimulai dengan cinta. Jangan dipaksakan. Kalau dia tidak mau, jangan dipaksa. Sebagaimana kalau kita tidak mau, tidak senang, jangan dipaksa. Kalau menikah dengan paksaan itu tentu tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah. Namun hanya bermodalkan cinta tanpa rahmat juga tidak cukup. Karena biasanya cinta itu diawali dengan syahwat. Adanya kecocokan, adanya selera. Adanya nafsu. Puncaknya nafsu itu akan menjadi cinta. Karena itu orang yang suka makan nasi atau makan sate, tapi sesekali dia tidak dikatakan dia itu senang makan sate. Tapi orang yang terus menerus makan sate, dia katakan dia itu cinta sate. Dia itu senang dengan sate. Ingat terus menerus. Nah, kalau sudah menjadi ketagihan, itulah namanya cinta. Yang dalam bahasa, bahasa Arabnya disebut dengan mahabbah. Puncaknya mahabbah itu akan menjadi syahwat. Menjadi syahwat. Nah, bermodalkan dengan syahwat belaka, dengan nafsu belaka, dengan cinta belaka, itu tidak cukup mewujudkan keluarga yang sakinah. Harus ada rahmah, harus ada sayang. Sayang itu bukan nafsu. Rahmah itu antara orang tua dengan anak itu rahmah, tapi itu bukan nafsu. Kasih sayang orang tua kepada anak itu dalam bahasa Arab juga disebut rahmah, tapi itu bukan nafsu. Nah, dalam rumah tangga, kita cinta kepada istri, pada pasangan kita, bernafsu kepada pasangan hidup kita, tapi itu juga harus dilandasi oleh kasih sayang. Kita kasihan, iba, ada rasa iba. Karena itu jangan hanya menumbuhkan, membesarkan rasa cinta atau syahwat saja dalam rumah tangga, besarkan pula kasih sayang dalam rumah tangga. Besarkan kasih sayang dalam rumah tangga kita. Banyak dari kita yang dengan sadar ingin bagaimana memupuk subur syahwatnya. Kalau istrinya ya dibelikan make up, bu coba ke salon lah bu. Dibelikan baju bu, beli yang baju baru lah bu. Itu adalah untuk memupuk subur apa? syahwat. Cinta tapi kasih sayang. Apa yang kita lakukan untuk menyempurkan kasih sayang dalam diri kita kepada istri kita? Seperti kasih sayang kita kepada anak kita. Ada rasa iba, ada rasa kaca, rasa ingin melindungi. Karena itulah betapa indahnya gambaran Allah ketika menggambarkan hubungan suami istri dalam firman-Nya di bulan Ramadan kita semuanya tahu bahwa tidak halal bagi suami menggauli istrinya di siang hari. Tidak halal bagi suami untuk menggauli istrinya di siang hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setelah menceritakan tentang hukum puasa, Allah mengatakan nisa nisaukum hartul lakum. Istri kalian itu adalah ladang bagi kalian fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah gaulah istrimu itu dengan sesuka kamu dengan cara apa yang kamu mau, dengan cara apa yang kamu suka. Setelah Allah menceritakan tentang hubungan suami istri, hubungan biologis Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Inilah gambaran hubungan rumah tangga yang harmonis. Ketika suami sudah mampu memper memposisikan dirinya bagaikan pakaian untuk istrinya dan wanita telah mampu memposisikan dirinya sebagai pakaian untuk suaminya. Ahli tafsir menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wanita ataupun suami dan istri itu sebagai pakaian. Kalau kita renungkan pakaian, kalau kita bertanya kenapa kita mengenakan pakaian, kita hanya akan dapatkan tiga alasan dari kenapa kita berpakaian. Yang pertama adalah karena pakaian adalah menutupi kekurangan kita, menutupi aurat. Itu adalah tujuan utama dari berpakaian. Itu adalah prinsip, itu adalah tujuan yang paling mendasar dari kita berpakaian adalah agar aurat kita tertutupi. Sebagaimana tujuan utama kita menikah adalah bagaimana agar aurat kita, kekurangan kita ditutupi oleh pas, uh, pasangan kita. Kemudian yang kedua, pakaian di saat yang sama juga berfungsi untuk melindungi agar tidak dingin, tidak kepanasan, tidak kena debu sehingga gatel, tidak kena terik matahari. Itu tujuan dari kita berpakaian. Demikian pula seharusnya pasangan suami dan istri. Suami seharusnya berposisi memposisikan dirinya sebagai pelindung bagi istrinya. Istrinya pun juga memposisikan demikian. Dia harus membentengi suaminya. Bagaimana suaminya bisa terbentengi agamanya, kehormatannya, harga dirinya? Kemudian fungsi yang ketiga, pakaian juga berfungsi sebagai zina, sebagai perhiasan. Pakaian berfungsi untuk menjadikan kita semakin tampan, semakin cantik dengan berpakaian. Karena itulah ketika kita membeli pakaian, kita memilih. Oh, pakaian ini pantas. Selain pas ukurannya, menutupi aurat, juga enak dipakai, serta apa? Oh, tampan, semakin tampan. Oh, kelihatan lebih muda. Sama, dalam hubungan rumah tangga pun demikian. Kita harus menjadi nilai lebih bagi pasangan hidup kita. Kita harus bisa memposisikan diri dengan kita pasangan hidup kita harus punya nilai tambah. Punya nilai lebih seperti ketika kita berpakaian semakin tampan demikian pula istri kita. Kita sebagai suami, sudahkah kehadiran kita sebagai suami menjadikan istri kita semakin bertambah nilainya? Menjadi terhormat, menjadi tersanjung, menjadi terlindungi dari mara bahaya, dan kebutuhannya pun terpenuhi, fisik, biologi semuanya terpenuhi. Sebagaimana pakaian dalam yang kita kenakan sehari-hari. Dan ada satu makna lagi yang satu pelajaran yang sangat indah yang tergambar dari ayat di atas hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ada satu pelajaran penting bahwa sebagaimana dalam berpakaian kita berpakaian seperlunya. Saya yakin ketika kita mengenakan pakaian pasti kita mengenakan pakaian seperlunya. Baju ya cukup satu karena memang perlunya pakai baju satu. Kalau sampai kita pakai baju dua padahal tidak perlu pakai baju dua, kan pasti bermasalah. Kepanasan, berkeringat, dan bahkan salah-salah dibilang oleh orang mulai kapan bapak itu. Kenapa? Keluar rumah sudah pakai tiga baju, empat baju sekaligus. Kasian bapak itu. Orang akan mengatakan ngelus dada pak. Kasihan bapak itu. Kaya-kaya tapi keluar rumah pakai lima baju sekaligus. Artinya sudah sinting pak. Ketika mengenakan pakaian di luar kebutuhan pasti akan menjadi beban dan sumber masalah, kepanasan sehingga percucuran keringat atau bahkan sudah dibilang oleh orang sinting. Sama dalam berumah tangga pun demikian. Rumah tangga pun sesuai dengan kebutuhan. Jangan dipaksakan. Banyak di zaman sekarang tren poligami. Saya tidak anti poligami, dan saya juga tidak melarang. Namun janganlah berpoligami itu seperti orang pakai baju dua, tiga, empat sekaligus. Padahal tidak perlu. Tapi kalau memang di musim dingin kita perlu pakai jaket. Bukan hanya satu baju. Bahkan orang akan mengatakan, loh pak, pak, musim dingin gini kok cuma pakai baju satu tipis lagi. Ya pakai jaket biar ndak flu, tidak masuk angin kata orang Jawa, Pak. Kenapa? Dinginnya kayak gini, Pak, menggigil. Bapak masak pakai baju satu. Sama. Bapak ini, Masya Allah, syahwatnya besar. Lah kok istrinya cuma satu apa ya cukup, Pak? Ya Ustaz gimana, ndak berani. Akhirnya sakit perut, Pak. Sama, Pak. Nikah itu sama dengan pakai baju. Kalau musim dingin memang negerinya dingin, Ya pakai baju dua pak. Tapi kalau musim panas ya masak jaketan pak. Kalau bapak di musim panas jaketan kata orang pak sakit demam pak ya. Sama, sudah tidak punya uang, penghasilannya pas-pasan, istrinya dua, kata orang seperti orang demam jaketan di siang hari. Orang jaketan siang hari di musim panas itu pasti biasanya bermasalah. Sama, Orang yang tidak punya kemampuan, baik kemampuan fisik, finansial, ataupun ilmu agamanya, nikah dua ya pasti seperti orang di musim panas demam pakai jaket. Dilepas, kedinginan dipakai keringetan, Pak. Sama, punya istri dua tapi tidak mampu dipaksakan karena hanya tren. Awong dibujuk-bujuk sama orang karena sana masa saya kalah saya istrinya dua, saya di sana dua, saya harus tiga. Hanya karena itu nikahnya pasti kondisinya seperti orang di musim panas pakai jaketan. Kepanasan tapi dilepas yo ya gimana? Tidak dilepas kok ya kepanasan, itulah kenyataannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, gambaran tadi. Allah SWT menggambarkan wanita, suasangan suami istri itu bagaikan pakaian, itu sangat tepat sekali Pak. Ya kalau berpakaian sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau musim panas memang panas ya, cukup satu Pak, memang kemampuannya cuma itu. Kalaupun dikasih Bapak juga tidak akan dipakai. Karena memang tidak perlu Pak. Sama punya istri satu pun ya, Pak sudah seminggu ya sudah gimana capek Bu Ya itulah orang yang musim panas. Pak punya baju banyak, punya jaket kok tidak dipakai. Yang panas masa pakai jaket? Sama. Adik-adik belum paham tidak masalah ya. Bapak-bapak saya yakin sudah tahu. Sama, kalau yang memang kemampuannya seperti itu jangan dipaksa. Karena pasti akan bermasalah. Kalau tenaga medis dalam ilmu kesehatan, Pak, urusan yang satu itu sama dengan urusan perut itu sama-sama kebutuhan biologis. Ada orang yang memang porsi perutnya itu dua piring, Pak. Kalau makan satu piring tidak bisa tidur, terus perutnya bunyi terus, Pak. Tidak tentrem pasti hidupnya. Karena memang porsinya dua piring. Tapi orang yang porsinya satu piring jangan disuruh makan dua piring bisa mutah-mutah, Pak. Itulah gambaran. Karena tadi saya sudah sampaikan tujuan menikah itu untuk apa? Sudah Rasulullah gambarkan aghaddu basari wa ahsanulil lil Ada dua alasan. Untuk menjaga kehormatan kita sehingga kita menundukkan pandangan dan yang kedua adalah tempat untuk melampiaskan kebutuhan biologis. Itu memang manusiawi seperti itu. Seperti itulah karena itulah Bapak Ibu sekalian. Kembali pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa min ayatihi. Allah gambarkan suami istri itu adalah salah satu tanda keagungan Allah. Sudahkah ketika bapak melihat istri bapak kemudian bapak mengatakan subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Istrinya bapak kenapa pak? Kan kamu ini tanda keagungan Allah. Saya bertasbih. Geleng-geleng istrinya. Tidak pernah Pak seumur-umur Bapak itu bertasbih depan saya Sejak awal nikah tidak pernah bertasbih Subhanallah Padahal Bapak kalau melihat pelangi Sejak lahir sampai sekarang melihat pelangi Tetap aja bilang Masya Allah pelangi itu indah ya Bukankah gitu Pak? Pernah Bapak melihat langit itu mengatakan langit kok elek banget sih Pernah Pak? Melihat pelangi Pelangi kok wagu banget kata orang Jawa itu Tidak pantas pelangi kayak gitu itu ketinggalan zaman. pelanginya sudah tua, sudah sejak saya bayi, lihat pelanginya gitu-gitu aja bosen saya nggak pernah ada orang bilang. Setiap kali ada pelangi selalu kita bilang Masya Allah, Subhanallah, indah pelangi itu. Nah, sudahkah rumah tangga kita seindah pelangi sehingga kita betul-betul mewujudkan apa yang Allah gambarkan wamin min ayatihi. Rumah tangga kita itu adalah tanda keagungan Allah. Pernahkah kita itu betul-betul dari dalam hati yang paling dalam memuji Allah karena kagum? Apa yang kita kagumi? Rumah tangga kita. Subhanallah. Maha agung Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan aku istri seperti dia. Subhanallah. Istrinya pun demikian. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar bertakbir. Kenapa bu bertakbir? Masya Allah betapa agungnya Allah. Kenapa? Memberi aku seorang suami seperti Bapak ini Masya Allah. Kira-kira apa yang akan Bapak katakan ketika pulang ke rumah Istrinya bertakbir Allahu Akbar Kenapa bu bertakbir bu Suami yang ku cintai pulang ke rumah Masya Allah Subhanallah Tidak pernah kita melakukan dan juga kita tidak pernah mendapatkan. Kenapa? Ini yang bermasalah bukan ayatnya Pak yang salah Pak, tapi kita yang salah. Kita yang merusak rumah tangga kita. Kita yang salah memposisikan rumah tangga kita sehingga rumah tangga kita belum atau terasa tidak seperti yang Allah gambarkan. Sehingga ketika kita pulang ke rumah pegang dahi kerjaannya. Aduh, masya Allah. Suami istri pun demikian. Ya Allah pak, bentar oh, pak, pak. Ini urusan anak belum selesai, bapak sudah manggil. Itu kopinya belum habis, bapak sudah minta ini lagi. Banyak dari kita yang seperti itu. Kemanakah kita dari firman tadi, dari ayat bahwasanya rumah tangga itu adalah tanda kagungan Allah? Adakah yang salah? Yang salah adalah kita kita yang salah mengelola rumah tangga kita, kita yang salah memahami rumah tangga kita, dan kita yang salah membangun rumah tangga kita. Sejadi sedari awal kita salah membangun pondasi rumah tangga kita. Karena itu jangan heran ketika dahulu para ulama mengatakan baiti jannati, rumah tangga itu seindah surga sehingga tidak ada yang namanya bosan. Sehingga senantiasa mengucapkan subhanallah senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Simak bagaimana penghuni surga ketika mereka sampai ke dalam surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Sungguh segala puji hanya milik Allah yang telah membimbing kami tiba ke surga ini. Kalau bukan kemurahan Allah, saya tidak akan tiba di surga ini. Sudahkah kita pernah mengatakan hal yang serupa? Alhamdulillah yang memberikan istri kepada saya seperti ini indahnya. Yang telah menjadikan rumah tangga seindah ini. Atau sebaliknya kita mengatakan, aduh rumah tangga kok berat ya rasanya. Rumah tangga kok ada saja masalahnya. Inilah kita salah memahami. Kita hanya berpikir searah, inilah penyakitnya. Suami hanya ingin mengeksploitasi istri. Istri pun demikian, ingin mengeksploitasi suami. Suami apa yang dilakukan oleh suami? Istri pun demikian. Istrinya apa kerjaannya di rumah dari pagi sampai sore? Di rumah aja. Inilah eksploitasi. Kita menuntut, kita hanya pandai meminta. Ini penyakit dalam rumah tangga. Suami hanya berpikir ini hak suami, ini wewenang suami. Siapa dari kita yang mengatakan apa hak istri saya yang belum saya tunaikan? Apa kewajiban saya yang belum saya berikan? Dan istri pun kalau berkata, apa hak suami yang belum saya berikan? Apa kewajiban saya yang harus saya tunaikan namun belum terlaksanakan? Andai rumah tangga kita bangun dengan cara seperti ini, kita lebih bersemangat mencari kewajiban bukan menuntut hak. Nih saya rumah tangga kita akan menjadi baiti jannati, rumah tanggaku bagikan surga. Ketika kita bersemangat lebih untuk memberi dibanding meminta, itulah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Memaafkan bukan menuntut, bukan mengungkit. Banyak dari kita lebih semangat untuk mengungkit kekurangan pasangan hidup. Banyak dari kita yang lebih hafal dengan kesalahan dan kekurangan pasangan hidup kita dibanding kelebihan-kelebihan mereka. Karena itulah kalau ditanya Pak, silahkan nanti duduk berdua sama istri. Ayo Bu, kita masing-masing ini pulpen, ini kertas. Saya membuat daftar. Tolong sekarang ibu tulis Kelebihannya bapak apa? Saya akan nulis kelebihannya ibu. Silahkan nanti dipraktekkan bu, pak. Di rumah dibuat data. Hal-hal yang membuat bapak tersenyum ketika ingat dari istri. Istri pun demikian yang membuat ibu bahagia. Senang ketika melihat hal itu pada suami. Apa kira-kira? Dibuat inventaris. Setelah selesai, berganti bernapas dulu pak lega pak selesai belum sekarang berbalik ayo bu kita tulis kejelekan kita masing-masing ibu nulis unek-unek ibu tentang bapak bapak akan nulis jengkelnya bapak tentang ibu kita lihat bandingkan mana yang lebih banyak yang jengkelkan atau yang membuat kita bahagia akan kita dapatkan selama ini kita adalah orang yang lebih pandai menghafal kekurangan pasangan kita dibanding mengingat kelebihannya. Oke. Ya. Jadi penyakit dalam rumah tangga kita adalah kita selama ini hobi menuntut dibanding memberi. Kita lebih bersemangat meminta dibanding memberi. Dan yang kedua, kita lebih pandai mengingat kekurangan pasangan hidup kita dibanding mengingat kelebihannya. Padahal tadi di atas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu petunjuk agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Ingatlah kelebihannya, jangan ingat kekurangannya karena itu Allah berfirman, wa bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an Dan gaulilah istri-istri kalian dengan cara-cara yang baik. Karena Kalaulah engkau membenci satu perangai pada istrimu, pasti Allah akan berikan khairan kathira, kebaikan yang sangat banyak pada diri istrimu. Ingat dalam ayat ini Allah SWT mengatakan kebaikannya itu banyak sedangkan dan ketika menyebutkan kejelekan Allah menyebutkan syai'a fa in karihtumuhunna syai'an. Kalau engkau membenci sesuatu, sedikit hal darinya, dan inilah faktanya. Kebaikan istri kita lebih banyak dibanding kejelekannya. Kebaikan suami kita lebih berlipat ganda dibanding kekurangan suami kita. Namun sayangnya, fakta yang terjadi, kita lebih hobi mengungkit, mengingat dan menghafal, mengenang kekurangan dibanding kelebihannya. Itulah penyakit dalam rumah tangga kita Allah Ta'ala.